Dan berkata Abu Darda <clears throat> tatkala seseorang atau kaum muslimin merasa hatinya keras ya, maka datangilah majlis ilmu dan berziarah ya menziarahi kuburan kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh berkata Abu Darda seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu <clears throat> beliau mengatakan yang demikian apabila hati kalian keras dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka datanglah ke majelis ilmu maka akan lembut hatimu Allah akan menurunkan rahmat di dalam majelis ilmu ketenangan sakinah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dia turunlah ketenangan dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu dan juga dalam majelis ilmu adalah di antara taman-taman surga yang ada di dunia sebagaimana sudah sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud yang lainnya jika kalian melihat taman-taman surga maka singgahlah maka berkata para sahabat apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu majlis majlis apa majlis zikir yaitu majlis zikir yang dimana majlis zikir di sini adalah uh, majlis ilmu berkata sebagaimana para ulama <clears throat> di dalamnya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, <clears throat> pada kesempatan ini ya kita mengkaji, mempelajari tentang tafsir Al-Quranul Azim <clears throat> dan perlu diketahui <clears throat> jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung supaya ditadaburi, direnungi isinya dan beramal dengannya ini tiga hal yang harus diketahui oleh kaum muslimin ya Al-Quran itu tujuannya diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditadaburi dikaji tafsirnya sekarang kita duduk untuk mengkaji Al-Quran insyaAllah ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan amal soleh bagi kita berpahala ya, untuk bekal pada hari kiamat nanti dengan mengkaji tafsir Al-Qur'anul Azim. Kedua, kemudian direnungi isinya. Setelah dikaji kemudian direnungi isinya, ditafakuri, ditadaburi, kemudian setelah itu beramal dengan dengannya, beramal dengan Al-Qur'an, dengan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan juga menjauhi larang-larangan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sod ayat 29 Qala Allah Ta'ala Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yaddabbaru ayatihi Waliyatadhakkara ulul albab Ini adalah sebuah kitab Al-Quranul Karim Yang kami turunkan kepadamu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Penuh dengan berkah Mubarak Penuh dengan berkah supaya apa lihat ayat ayatihi supaya mereka ya kita memperhatikan ayat-ayatnya mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran nah tentang ayat ini <clears throat> ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya beliau mengatakan lihat baru ini adalah perintah kata-kata perintah supaya ditadaburi Al-Qur'anul Karim itu oleh kaum muslimin. Jadi <clears throat> diturunkannya Al-Qur'an ya supaya kaum muslimin mengambil pelajaran yang ada di dalamnya kemudian beramal dengan uh, Al-Qur'an tersebut. Nah, di antara <clears throat> surat-surat yang akan kita kaji pada kesempatan ini yang akan kita tadaburi sejenak sesaat meskipun surat ini sering sekali kita baca dalam solat ya dan berulang-ulang tapi kita membutuhkan untuk duduk sesaat mentadaburi isinya kemudian setelah itu kita tahu isinya dan kita beramal dengan sungguh-sungguh ya beramal dengan eh, sungguh-sungguh yang ada dalam surat ini yaitu surat At-Takatsur suratut takathur yang artinya bermegah-megahan. Jadi di antara surat-surat dalam Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung yang senantiasa diulang-ulang oleh kaum muslimin dan juga kita sering mendengarnya yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah maka disebut dengan surat suratul makkiyah karena dalam Al-Qur'anul Karim ada dua kelompok surat ada surat makkiyah surat dan surat uh, madi, madaniyah madaniyah apa yang dimaksud dengan surat makkiyah yaitu surat surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi saw Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi ukurannya bukan tempat tapi hijrah. Kemudian apa yang dimaksud dengan surat surah-surah Madinah Madaniyah ya, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi saw Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi ada surat uh, surah yang uh, Madaniyah tapi diturunkan di Mekah seperti surat Al-Fath Al-Fatih ya. ya diturunkan tatkala Fatu Mekah Rasul membacanya tatkala memasuki kota Mekah meskipun di Mekah tapi karena setelah hijrah maka masuk ke dalam surat Madaniyah At-Takatsur adalah 8 ayat termasuk daripada surat-surat uh, eh, al-mufassal yang pendek-pendek ayatnya ya, juz amma itu juz yang 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama dalam surat At-Takatsur ya qala Allah taala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhaakumut takatsur bermegah-megahan telah melalaikan kamu sini ya bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurutumul maqabir sampai kamu masuk ke dalam kubur sampai datang kematian kalla saufa ta'lamun janganlah kamu begitu kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu Thumma kalla saufa ta'lamun dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin dan sungguh dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin dengan mata kepala langsung melihatnya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin eh, eh, thumma latarawunnaha ainal yaqin dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im dan kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Tentang ayat yang pertama ya. Alhaakumut bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ini yang yang pertama maksudnya adalah kenikmatan dunia perhiasan dunia dan kecintaan terhadap dunia telah menyibukkan kalian dari menuntut akhirat maksudnya perhiasan dunia kecintaan kalian terhadap dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia telah menyibukkan kalian dari beramal soleh ya dari menuntut akhirat dan kalian terus menerus dalam keadaan begitu sehingga datanglah atau sampai kalian masuk ke dalam kubur maksudnya sampai datang kematian kepada kalian dan kalian masuk ke dalam kubur kubur kalian maka jadilah kalian berpisah dari keluarga keluarga kalian berkata saya Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat yang pertama ini alhaakum takatsur bermegah-megahan telah melalaikan kamu maksudnya yaitu kalian telah disibukkan ya, oleh kemegahan dunia oleh kenikmatan dunia sehingga sehingga, sehingga kalian lalai dari apa-apa yang sebenarnya uh, apa sangat penting bagi kalian yaitu zikrullah men, apa mengingat Allah Subhanahu wa taala di sini zikru di sini umum maksudnya ibadah ya amal soleh di dalamnya dan juga yang lebih penting bagi kalian adalah al-qiyamu bi ta'atihi yaitu menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan kesibukan kalian ya dengan dunia sehingga melalaikan kalian dari sesuatu yang paling penting buat kalian yaitu beramal soleh, beribadah, yang menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini ya bermegah-megahan atakathur mencakup apa saja manusia bermegah-megahan maka berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin fahuwa yasmal atakathur bil mal wa takathur bil qabilah wa takathur bil jah wa takathur bil ilmi wa bi kulli ma yumkin ay yaqa'a fihi atafakhur jadi atakatsur bermegah-megahan itu mencakup bermegah-megahan dengan harta, harta benda, ya, memperbanyaknya harta benda tersebut untuk bermegah-megahan, kesombongan, bermegah-megahan dengan kabilah, ya, kabilah di sini maklum kalau di Arab, kalau di kita dengan suku, ya, kan suku Sunda atau misalkan Jawa atau juga misalkan Palembang itu yang lainnya Di bengahan dengan kabilah dengan suku kemudian bermegah-megahan dengan kedudukan dengan pangkat dengan jabatan dan bermegah-megahan dengan ilmu dan bermegahan dengan segala sesuatu yang memungkinkan manusia membanggakan diri dengan hal tersebut Jadi kadang ya manusia bermegah megahan dengan hartanya maka fal insan maka manusia sungguh ya banyak di antara mereka bermegah-megahan dengan harta mereka maka mereka mencari harta terus-menerus supaya hartanya lebih banyak dari manusia yang lain ya malah ausa tijarah kemudian juga memperbanyak apa memperluas perdagangan bisnis supaya lebih daripada orang lain dari saudaranya qad yatakatsur al-insan dan kadang-kadang manusia juga ada sebagian manusia yang bermegah-megahan dengan kabilah ini misalkan alu ini dan ini misalkan ini kabilah yang terhormat semua ada di tiap negara ternyata di kita juga ya ini keluarga ini ini keluarga ini nah itulah manusia ya ya, jadi eh, saya dalam misalnya kami adalah eh, kabilah yang paling banyak jumlahnya misalnya, misalnya di negara kita siapa mereka bermegah-megahan dengan adanya kabilah yang terhormat yang jumlahnya lebih banyak misalkan yang banyak di kabilah itu para pejabatnya yang duduk di di, uh, di pemerintahan maka berbangga-bangga Wakadzalika dan demikian juga manusia kadang bermegah dengan ilmu. kita akan dapatkan mereka memperbanyak ilmu-ilmu duniawi yang lainnya tujuannya untuk bermegah-megahan ya dengan misalkan sekolah dengan gelar yang tinggi sampai doktor atau profesor yang tujuannya untuk membanggakan diri di, di, di depan manusia bukan untuk kemaslahatan eh, apa agama atau kaum muslimin lakinna di sini catatan akan tetapi in kana bil ilmi syar'i bahwa khair kata Syekh kan tetapi apabila dalam ilmu syar'i bahwa khair ya maksudnya berbangga di sini memperbanyak ilmu syar'i ini baik kata Syekh tapi ada catatan ya jangan sampai sombong dan takabur dengan ilmunya ini juga sama diancam oleh Allah Subhanahu wa taala man kana fi qalbihi fi qalbihi mithqalatun minal kibr la yadkhulul jannah fil ma'nahu barang siapa yang di dalam hatinya ada sebiji jarah ya, sebesar atom kesombongan maka tidak akan masuk surga siapa mereka yang sombong itu yaitu batarul haq wa ghamtun nas yang menolak kebenaran yang sudah jelas dan meremehkan manusia itu yang sombong sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim nah ini intinya sebagian besar anak-anak Adam manusia mereka bermegah-megahan dengan yang demikian itu ya dan mereka apa namanya surun ya memperbanyak bermegah-megahan dengan perkara-perkara yang tadi saya sebutkan yaitu harta, kedudukan, uh, kemudian kabilah ya, anak keturunan misalkan ya. Kemudian uh, jabatan dan juga ilmu, ilmu uh, teknologi yang yang yang lainnya ya. Nah, e, mereka apa namanya bermegah-megah dengan dengan semua itu sampai melalaikan daripada sensi tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadatullah wahdah yaitu untuk menyembah Allah saja beribadah bukan hal demikian ya intinya dalam ayat ini celaan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang atau manusia yang tabiatnya selalu bermegah-megahan membanggakan diri depan orang dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan kabilahnya atau yang lainnya. Ya, sekarang eh, dengan jumlahnya banyak merasa bangga padahal kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak misalkan kabilah ataupun eh, golongan atau yang lainnya. Nah, sebutkan dalam sebuah hadis mengenai tentang uh, surat At-Takatsur ini dari Mutarrif diriwayatkan dari Mutarrif dari bapaknya Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu seorang sahabat qala Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakum takatsur. Dia mengatakan, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini, alhaakum takatsur. Megah-megahan telah melalaikan kalian. Maka berkata bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca satu ayat itu kemudian bersabda beliau langsung menafsirkannya Qala yaqulu ibnu Adam mali mali. Qala wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan masih wadzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Berkata anak Adam, ya hartaku hartaku hartaku maka Rasul bersabda tidak ada wahai anak Adam ya kalian tidak memiliki harta harta kalian itu cuman apa yang kalian makan dan habis itulah harta kalian dan apa yang kalian pakai ya pakaian sampai usang itulah harta kalian yang apa yang kalian sedekahkan fa'amdaita dan kalian akan temui nanti pahalanya di akhirat itulah harta kalian dalam riwayat lain masih wadalika maka yang selainnya yang selain yang demikian fahuwa zahib maka harta itu ditinggalkan untuk manusia maksudnya tarikah yaitu harta pusaka harta waris jadi harta anak Adam harta kita itu cuma tiga pak kata Rasulullah yaitu apa yang kita makan Ya, yang kita makan di sini bukan hanya dimasukkan ke dalam perut ya, mungkin untuk kebutuhan yang lain, yang lain apa yang kita pakai di pakaian sampai usang apa yang kita sedekahkan dan kita akan temui nanti di akhirat itulah harta kita selainnya ya mungkin untuk sia-sia naudzubillah yang selainnya adalah ditinggalkan buat ahli waris nah ini ketika Rasul SAW menafsirkan uh, ayat yang pertama hatta zurtumul maqabir ayat yang kedua sampai datang kematian kepada kalian maksudnya di sini sampai dat sampai kalian datangi kubur maksudnya sampai datangnya kematian kepada kalian maka disebutkan di sini ya e, mengapa dikatakan zurtumul maqabir sampai kalian ziarah ya di sini kata ziarah sementara mengapa memakai e, lafaz zurtumul maqabir memakai, memakai kata ziarah berkata Ibnu Qayyim karena ya uh, ketika orang meninggal dunia maka mereka akan dikuburkan di dalam kubur dan sedangkan kuburan itulah bukan tempat yang abadi tempat yang menetap selamanya maka memakai lafad zurtumu ya itu kata ziarah dan sedangkan maklum bahasanya orang-orang yang berziarah itu hanya singgah sementara waktu dia hadir atau dia singgah di tempat tertentu kemudian akan meninggalkannya sebagaimana ya manusia yang ada di dunia tatkala mereka berziarah ya ke sebuah tempat ghairu mustaqirina fiha ya, mereka tidak menetap di tempat itu selama lamanya karena ziarah ya kita ziarah ke tempat teman atau keluarga sementara begitu kemudian akan meninggalkan tempat itu maka alam kubur makobir itu adalah alam persinggahan maka di, dengan lafaz zur tumbul makobir sampai kalian menziarahi kubur menziarahi di sini ya sementara ziarah nanti akan dipindah ke darul koror yaitu ima surga atau neraka maka akhirat dikatakan darul koror yaitu kampung keabadian ya, orang ke surga apa ke neraka sudah selesai kalau kubur sementara maka dikatakan zurtumul maqabir di sini hikmahnya maka berkata saya al Utsaimin juga ya hatta zurtumul maqabir maksudnya adalah kalian ya Eh, senantiasa dilalaikan oleh kehidupan dunia dengan bermegah-megahan kalian dilalaikan ya oleh kehidupan dunia dari mencari akhirat sampai datang maut kematian kepada kalian ya sampai datang kematian kepada kalian dan kemudian kalian dikuburkan ya di kuburan wa anal kubur laisa bidaril iqamah dan kuburan bukanlah tempat menetap selamanya iqamah gitu ya mukim kan tapi sementara maka dikatakan zurtumul maqabir begitu intinya makanya salah sekali seorang yang mengatakan katanya di sini ada yang mengatakan bahwasanya ketika dikubur dalam kuburan maka dia mengatakan atau menulis tempat peristirahatan abadi ini perkataan yang bisa membawa kepada kekufuran kata saya Perkataan itu tidak dikenal dalam Islam. Itu adalah dari orang-orang al-mulhid, ateis, bahkan dari Nasrani. Jadi orang Islam jangan mengikuti perkataan itu, mengatakan kepada orang meninggal apa tempat peristirahatan abadi. Jika itu diyakini, maka seolah-olah apa konsekuensinya e, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Jadi seolah-olah sudah eh, istirahat abadi di sana, tidak akan dipindah. Kalau diyakini kata Syekh Al-Utsaimin maka kufur orang Islam itu yang mengatakan demikian. Tapi kalau hanya mengatakan biasa maka itu juga kesalahan. Bisa bisa berdosa. Ya makanya harus dengan ilmu. Ada lapat-lapat yang kelihatannya ringan tapi itu berat sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang tersebar mengatakan di kuburan tempat peristirahatan abadi tidak benar. Itu perkataan dari orang kufar, dari orang ateis yang mengingkari kebangkitan dan uh, orang Nasrani diantaranya mereka mengikutinya. Jadi intinya mengapa di sini disebutkan sampai kalian menziarahi kuburan? Ya ini uh, apa subhanallah inilah mujizat Al-Qur'an. Jadi sudah diisyaratkan dalam ayat bahwasanya kuburan bukan tempat abadi. Bukan selamanya, hanya sementara waktu. Gini yang akan dipindahkan nanti dari alam barzah kemudian dibangkitkan kemudian dikumpulkan kemudian dihisap, kemudian dimizan kemudian menyebati, eh, melewati jembatan syirat, selesai surga atau neraka itulah tempat abadi darul qarar tempat keabadian adalah surga atau neraka kalla saufa ta'lamun janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui ya, maksudnya janganlah begitu janganlah bermegah-megahan kalau kamu akan mengetahui akibatnya dari bermegah-megahan di dunia itu thumma kala saufa ta'lamun kemudian ya, janganlah kamu begitu kamu akan mengetahuinya ini diulang dua kali ayat ini Pak sama cuman perbedaannya ditambah thumma yang kedua kala saufa ta'lamun thumma kala saufa ta'lamun ini menunjukkan mengapa di, diulang dalam Al-Qur'anul Karim ini bentuk gaya bahasa. Kalau ada ayat yang diulang, ini menunjukkan takkid yaitu penguat. Ya, maksudnya di sini adalah tidak semestinya kalian bermegah-megahan sehingga melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaufa ta'lamun saya kalian nanti akan tahu akibatnya ya kalian akan tahu akibat daripada apa kalian sibuk uh, dengan dunia bermegah-megahan dengan dunia waqaral jumlah dan jumlah ini diulang lagi ini untuk menunjukkan takkid penguat bahasanya pasti akan tahu kalian akibatnya begitu pasti pasti ya bukan mustahil lagi pasti pasti seribu persen akan mengetahui kalian akibat yang demikian ini eh, sebagian besar mufasir mengatakan sebagai takid penguat pengulangan itu. Tapi berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada yang mengatakan sebagian ulama tafsir laisa takid bukanlah penguat bal ilmu awal bahwasanya pengetahuan yang pertama maksudnya ayat yang yang eh, yang ketiga kalla saufa ta'lamun ini maksudnya adalah dia akan mengetahui tatkala kematian datang Tatkala kematian datang, ketika sakaratul maut akan tahu akibatnya. Nah ini. Wa ilmu tsani tsumma kala sawfa ta'lamun. Kemudian kalian uh, janganlah begitu, kalian uh, kelak akan mengetahuinya. Maka ayat yang setelahnya ini adalah di mana uh, apa namanya? hukuman nanti di alam kubur akan dilihatnya. Nah, ini ada mufasir yang demikian. Wa hadza qaulul hasan katanya ini perkataan yang bagus kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah uh, ini diriwayatkan dari Atha bin Rabi'ah dan dari Ibnu Abbas jadi ada dua penafsiran tentang mengapa ayat ini diulang dua kali pendapat mayoritas mufasir dua kali diulang sebagai penguat bahwasanya benar-benar kalian akan mengetahui akibatnya ya akibat daripada bermegah-megahan dengan dunia tidak diragukan begitu berkata Ibnu Qayyim ada pendapat yang kedua mengatakan ketika menyebutkan penggalan yang pertama kala saufa ta'lamun ini adalah berkenaan tentang ketika kematian datang ketika sakratul maut akan tahu akibatnya dan jelas ketika orang datang sakratul maut itu alam goib sudah dibuka Pak ya maka e, dia akan melihat malakul maut yang datang dan malakul yang meng, yang menyertainya kalau dia orang beriman ya malaikatul rahmah kalau orang dia yang kafir dan mujrim, orang Islam yang pendosa besar yang datang adalah malaikatul azab. Jadi akan melihat rupanya masing-masing dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang lainnya ya, sabu Sunan sahih disahihkan dalam Sahihul Jami si Albani. Bahwasanya nanti kalau orang beriman itu meninggal dunia maka akan turun para malaikat dari langit yang wajahnya bersih cemerlang, bersinar bagaikan sinar matahari turun dari langit. Kemudian diikuti malakul maut, kemudian duduk di samping kepalanya. Tapi apabila orang kafir atau dalam riwayat lain orang mujrim, orang pendosa besar meninggal dunia, turunlah malaikat yang mukanya hitam, kelam, menakutkan dari langit, kemudian duduk sejauh atau memandang kemudian turun malakul maut di samping kepalanya nah itu kejadian itu siapa yang menyaksikan yaitu ya dia sendiri ya orang yang mau meninggal dunia ya eh, yang ketika sakratul maut jadi intilah intinya Uh, janganlah begitu ya kelak kalian akan mengetahui akibatnya maka berkata Syekh Ibnu Al Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini saufa ta'lamun ya, kalian kelak akan mengetahui maksudnya kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian apabila kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke akhirat wa in hadza takatsur sungguhnya bermegah-megahan ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian jadi akan mengetahui ternyata bermegah-megahan itu tidak bermanfaat sama sekali tatkala sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke akhirat Ya ini jadi kelak akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Jadi janganlah begitu, jangan kau lakukan demikian. Jika kamu betul apa jika kamu mengetahui dengan betul-betul dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya di sini ya, lau ta'lamuna ya jika seandainya kalian mengetahui bahwasanya apa dengan pengetahuan yang yakin ya bahwasanya uh, akibat daripada bermegah-megahan itu uh, melalaikan kalian ya dan kalian apa mengetahui akibatnya maka ya kalian akan meninggalkan tersebut kemudian akan bersegera untuk beramal soleh ya beribadah beramal soleh meninggalkan rumah megahan walakin ada akan tetapi disebabkan kalian tidak yakin tidak mengetahui dengan ilmu yang yakin maka jadilah kalian seperti ya, keadaannya yaitu lalai daripada apa namanya beribadah beramal soleh dan lebih mementingkan kehidupan uh, dunia maka berkata Syekh Utsaimin juga menafsirkan hakon ini kebenaran bahasanya jika kalian mengetahui dengan ilmu yakin ya dengan ilmu yakin tentang pengetahuan bahwasanya apa yang kalian kerjakan tentang bermegah-megah dengan dunia itu adalah menyesatkan ya e, kesalahan akan tetapi kalian tidak mengetahui dengan pasti dengan ilmu yang yakin ya dikarenakan kalian lalai ya, dari mengingat akhirat dan kalian disibukkan dengan dunia ya, maka kalian ya keadaannya menjadi seperti orang-orang yang apa dilalaikan ya apa dengan apa namanya mengingat akhirat. Jadi terus menerus dia jatuh ke dalam apa namanya kemegahan dunia, tenggelam di dalam kenikmatan dunia maksudnya di sini. Jika kalian mengetahui dengan ilmu yakin dengan pengetahuan yang benar ya, maka sesungguhnya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian megah-megahkan itu adalah kesesatan dan kesalahan yang besar. Ini maksudnya ya, di sini dengan ilmu yakin dengan makrifah dengan pengetahuan yang sebenarnya begitu jika kalian tahu bahasanya itu adalah salah maka kalian akan meninggalkannya dan kalian akan e, bersegera yaitu beramal soleh ya beribadah dan meninggalkan yang demikian nah kemudian di sini bahasanya latarawun al jahim nah tentang ilmu yakin pak ya tentang e, sebuah ilmu itu dibagi ada tiga ada ilmu yakin ya ada hakul yakin ada ainul yakin sebenarnya eh, apa Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan demikian tatkala orang sudah belajar mengetahui maka itu ilmu yakin tatkala sudah apa namanya uh, diyakini ya benar-benar menjadi hakul yakin maka tatkala nanti sudah dibuktikan ya akan melihat tentang ilmunya itu pengetahuannya itu pada hari kiamat maka itu udah ainul yakin seperti contohnya ya, ilmu itu dibaratkan begini ada seseorang yang memberi kabar bahwasanya di lembah itu ada air yang jernih ini untuk membedakan perbedaan itu Pak ada ain apa ada ilmu yakin ada hakul yakin ada ainul yakin Ketika seorang yang sikoh ya yang dipercaya jujur mengatakan kepada seorang di lembah itu ada air yang jernih, dia belum melihat kan? Nah, ketika dia diberitahu itu ilmu yakin. Ya, sudah mulai yakin karena orang yang memberitakannya itu jujur. Sudah mulai yakin, tapi belum ke hakul yakin. Maka lihatlah ke sana. Ya. E, ketika dilihat, ya, e, ketika dilihat ya maka dia melihat betul ada air nah, ini maaf ini tingkatan yang kedua yaitu ainul yakin begitu dilihat betul ada air kemudian dia turun ke bawah begitu di eh, apa diminum airnya inilah hakul yakin ya jadi eh, ilmu yakin diberi berita yakin karena yang bawa berita adalah benar kemudian baru dia melihatnya ainul yakin kemudian dia turun dan mencicipi air itu itulah hakul yakin itu sudah hak, hakul yakin keyakinan yang sebenarnya nah kemudian ayat yang berikutnya di sini al jahim sungguh kalian akan melihat neraka jahim thumma latarawunaha ainal yaqin ya kemudian eh, dan sungguh kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin ini dua ayat ya, ayat yang ke-6 ayat ke-7 niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam neraka jahim dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya melihat neraka jahim dengan ainul yakin nah ini dengan ainul yakin itu dengan mata kepala langsung nah, ini adalah hadza qismun minallahi taala ini adalah sumpah ada kata Allah di sana. Inilah sumpah Allah Subhanahu wa taala, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana hamba-hambanya seluruhnya, baik orang yang beriman, baik orang yang kafir, semuanya akan menyaksikan neraka dengan mata kepala mereka semuanya. Suma dah hadal khabar bi annahu waqi la mahalahu. Maka diulang lagi ya perkataannya eh, lafaz ini ini untuk menunjukkan bahwasanya apa khabar ini betul-betul akan terjadi dan tidak akan bisa orang menghindarinya. Wa anahum sayakununa mutayaqinin dan mereka semuanya akan merasa yakin dan sudah yakin akan hakul yakin ketika melihat neraka itu dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya semuanya akan melihat neraka ya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang beriman dari neraka itu wa qad ja'ala subhanahu ru'yatahum dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa penglihatan maksudnya memberikan penglihatan kepada kaum mukminin supaya bisa melihat neraka itu ini untuk apa mengetahui tentang karunia Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat Allah sehingga mereka diselamatkan dari neraka itu jadi kaum mukminin melihat neraka itu dengan hakul yakin, dengan ainul yakin. tujuan untuk apa? Untuk mengetahui fadlullah, karunia Allah yang luas, rahmat Allah sehingga menyelamatkan mereka darinya. Kan dulu di di dunia disebutkan ada neraka. Mananya sekarang di, ketika eh, di akhirat dilihatkan seluruhnya. Dan orang-orang kafir akan ditinggalkan dalam neraka, dalam neraka ber, apa, bertekuk lutut dimasukkan dalam neraka dan orang beriman akan diselamatkan dari neraka itu. Dalam surat Maryam ayat 71 72 tentang hal demikian, bahasanya semua manusia akan melihat neraka, Pak. Tidak dibedakan orang kafir, orang muslim, semuanya. Kecuali orang-orang yang mati syahid. Dibedakan dengan hadis yang lain. Kalau Allah taala wa im illa wariduha dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangkan neraka itu ala ka, apa, kana ala rabbika hatman maqdiya hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, orang beriman bertakwa diselamatkan dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tentang ayat ini terjadi perbedaan ahlu tafsir dalam lafaz wa im minkum illa wariduha dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangkan neraka itu. Terjadi beberapa perbedaan daripada ahlu tafsir. Ada yang mengatakan bahasanya ini berkenaan tentang jembatan sirat. Jadi semua nanti akan melewati sirat karena sirat itu disimpan uh, di atas punggung neraka maka semua orang kufur orang kufur akan ditenggelamkan langsung ya dan orang beriman akan melewati sirat itu dengan selamat dan masuk ke dalam surga ini diantara yang banyak mufasir ya ini adalah apa namanya tafsiran ayat ini berkenaan tentang sirat ada mengatakan mereka masuk semuanya ada yang menafsirkan demikian tapi orang beriman tidak merasakan panas di dalam neraka itu kemudian akan diangkat tapi yang benar adalah ini pendapat dari Pak Ibnu Katsir sebutkan di sana. Kemudian juga dari tafsir atau bari yang lainnya ini berkenaan tentang sirat. Jadi nanti semuanya menjabat, apa melewati jembatan sirat. Nah, kemudian e, tentang ayat yang ke-6 dan ke-7 ini ya dan sungguh mereka akan nanti akan melihat apa e, neraka ya dengan mata kepala mereka. Ini Syekh Al-Utsaimin mempunyai pendapat lain beliau mengatakan bahwasanya nanti di padang mahsyar neraka itu akan didatangkan dan didatangkan ya eh, di hadapan semua makhluk seluruhnya dan semua akan melihat neraka itu dalam surat Fajar ya dalam surat Fajar disebutkan di sana wajah rabbuka wal malaku sofang sofa dan datanglah Rob kalian dan para malaikat bersof-sof pada hari itu waji'a yauma idzin bi jahannam dan didatanglah didatangkan pada hari itu neraka jahannam Nah, ini dengan ini apa? Dimaksudnya manusia akan melihat kapan tatkala neraka jahannam itu didatangkan di depan makhluk pada hari kiamat di padang mahsyar. Bagaimana keadaannya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya nanti neraka itu akan didatangkan kemudian digerek ditarik oleh 70 ribu kendali jadi nanti ketika orang di padang mahsyar seluruhnya dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir pada hari kiamat akan menyaksikan neraka itu yang lagi digerek pak, yang lagi dibawa oleh 70 ribu kendali, setiap kendalinya dipegang oleh 70 ribu malaikat. Jadi neraka itu buas ya sudah sebutkan kan dalam kajian-kajian bahwasanya makhluk punya tengkuk, punya kedua mata, bisa melihat punya lisan berbicara punya telinga mendengar kan keluar nanti dari neraka itu adalah sebuah tengkuk yang punya eh, mata kedua mata dan lisan intinya akan diseret neraka itu digerek seperti hanya seperti binatang buas yang digerek dengan 70 ribu gerek eh, kekang setiap kekang dipegang 70 ribu malaikat ini bagaimana luasnya neraka dan buas sekali Nah ini tentang uh, ayat demikian yang tadi ya ayat ke-6 dan ke-7 bahasanya mereka akan melihat semuanya ketika neraka ya, di dibawa di hadapan makhluk seluruhnya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Nah, jadi maksudnya berkata Ibnu Katsir ya bahwasanya yang kalian megah-megahkan di dunia ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat, seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Seperti yaitu nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat wal afiyah. Ya, nikmat wal afiyah yaitu ya sehat wal afiyah. Kemudian juga akan ditanya tentang makanan yang dimakan oleh kalian, tentang minuman yang diminum oleh kalian. Hal kumtum bisyukriha? Apakah kalian menegakkan eh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut dan melaksanakan atau menunaikan nikmat itu untuk apa namanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ya menunaikan nikmat-nikmat itu sesuai dengan yang Allah inginkan? yaitu untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya yaitu nikmat-nikmat itu dipakai oleh kalian untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ini kufur. Atau kalian uh, tertipu dengan nikmat itu. Maksudnya kalian tidak menegakkan uh, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semestinya ya sehingga nikmat itu dipakai buat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas akan apa namanya menghukum atas apa yang kalian kerjakan yang demikian tadi ya atau kufur nikmat ya tidak mensyukuri nikmat Allah adalah kufur nikmat jadi dalam ayat ini disebutkan bahwasanya manusia eh, nanti seluruhnya akan ditanya tentang nikmat-nikmat tentang nikmat ya baik orang-orang beriman ataupun orang kufur akan ditanya sedangkan pertanyaan kepada orang eh, orang-orang uh, kafir itu sebagai taubih itu sebagai apa namanya menghinakan mereka ya merendahkan mereka ketika ditanya nikmat-nikmat itu sedangkan pertanyaan kepada orang-orang beriman itu hanya untuk apa namanya mengakui supaya mereka mengakui karunia Allah dan rahmatnya pada hari kiamat jadi pertanyaan Berkata Imam An-Nawawi, soal pertanyaan di sini adalah soal pertanyaan mengenai tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang sebagai di mana nikmat itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya e, sedangkan untuk orang-orang kafir yaitu sebagai taubih yaitu untuk menjelekan menghinakan sedangkan untuk orang beriman ada takrir yaitu hanya untuk mengakuinya saja mengakui rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam sebuah uh, hadis tentang bahwasanya uh, ya kita minum, kita makan, kita apapun ya yang kita pakai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditanya semuanya tidak ada uh, sedikit pun yang apa namanya? tidak ada yang semua eh, sedikit pun yang lengah dari Allah Subhanahu wa taala semua akan ditanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah beliau berkata ya saya apa pernah Nabi SAW keluar suatu malam dan ketika keluar ditemani Abu Bakar dan Umar jadi tatkala Rasul keluar maka mendapati Abu Bakar dan Umar juga keluar rumah ketika malam hari maka Rasul SAW bertanya kepada kedua sahabat ini apa yang menjadikan kalian keluar dari rumah kalian pada waktu sekarang ini pada waktu malam maka keduanya mengatakan kami lapar, kami lapar wahai Rasulullah SAW. Keduanya lapar. Rasulullah SAW juga mengatakan saya juga demi jiwa, jiwaku yang ada di genggamannya sungguhnya yang menjadikan aku keluar dari rumahku seperti kalian yaitu lapar maka uh, kumu maka kita berangkat ke salah satu rumah saudara kita yaitu orang apa sahabat ansor maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar ke rumah salah satu sahabat Ansor. Tatkala menemui uh, apa eh, datang ke rumahnya tidak menemui suaminya yang ada istrinya. Tatkala yang keluar istrinya maka marhaban wa ahlan karena tahu Rasulullah yang datang, keselamat datang. Wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kepada istri sahabat Ansar, "Aina fulan? Di mana suamimu? Di mana dia suami kamu?" Maka perempuan itu mengatakan, "Suami saya sedang pergi dan mengambil air." Tatkala beberapa saat kemudian datanglah laki-laki Ansor itu dan melihat kepada Rasul SAW dan melihat kepada Abu Bakar dan Umar dan melihat wajahnya tahu ya dalam keadaan lapar maka langsung mengatakan alhamdulillah segala puji segala puji bagi Allah ya tidak ada hari yang sangat uh, indah maksudnya di sini uh, tidak ada malam yang sangat indah yaitu kedatangan uh, tamu seperti tamu kalian yaitu ada suatu kemuliaan bagi kami gitu kedatangan tamu seperti uh, seperti kalian itu Rasul SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar maka masuklah ke dalam rumah maka masuklah e, semuanya ke dalam rumah sahabat ansor maka dihidangkanlah tamar atau unta apa maaf e, kurma ya e, kurma kemudian rutob kurma yang basah semuanya makan kemudian berapa saat datanglah e, sahabat ansor membawa susu yaitu halib kemudian diminum oleh Rasulullah SAW oleh Abu Bakar oleh uh, Umar tatkala kemudian beberapa saat datanglah istrinya datanglah uh, ya membawa eh, apa namanya apa namanya daging panggang yaitu daging uh, kambing yang sudah dipanggang kemudian semuanya minum semuanya makan makan uh, apa daging tersebut sampai kenyang ya sampai kenyang memakan daging e, kambing yang sudah dibakar maka sudah selesai makan Rasul SAW bersabda kepada Abu Bakar kepada Umar kepada yang punya rumah walladhi nafsi biyadihi latus aluna an hadan na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikum alju thumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im demi jiwaku yang ada di genggamannya sungguh pakai kata-kata takid sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini pada hari kiamat kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar kemudian belumlah kalian kembali ke rumah kalian maka kalian sudah mendapatkan nikmat ini maksudnya sudah dalam keadaan kenyang hadis riwayat Imam Muslim jadi intinya seluruh nikmat yang kita rasakan akan ditanya seluruhnya Pak kita makan enak ditanya oleh Allah semuanya nggak ada yang luput maka harus ingat tatkala ada hidangan itu maka ucapin alhamdulillahilladzi apa hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Tidak semuanya bisa untuk makan yang enak. Tatkala dihidangkan jangan hanya makanannya saja. Tatkala kumpul langsung makanannya aja dicari. Ya, tapi harus ingat semua kumpulan ini ada makanannya, ada hurufnya, ada ininya. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya sebatas mencicipinya, membelinya tapi harus ingat sadar, bersyukuri apa tidak. Maka berkata Aisyah ya, setiap minum seteguk air kemudian dikeluarkan kembali itu perlu disyukuri. Aisyah radhiyallahu mengatakan setiap gelas air yang diminum kemudian bisa keluar lagi ya ya udah minum bisa keluar lagi ini perlu disyukuri apalagi makanan-makanan yang mewah ya pak ya nah jadi bentuk syukurnya adalah diantaranya ya mengingat mengingat nikmat Allah tersebut itu kan namanya syukur diakui dalam hati diucapkan dengan lisan bersyukur dengan doa dan kemudian juga ya bersodakoh itulah bentuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Adapun ya berkenaan tentang orang kafir mereka akan ditanya tentang nikmat itu ya tujuannya untuk taubih merendahkan mereka dan juga mengakui harus mengakui nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dihisab dengan hisab yang berat. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya Hasan, Hasan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abda qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa ma lahu min aina iktasabahu wa ma anfaqahu wa an jismihi fima ablah tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba hamba di sini umum berarti orang kafir juga pada hari kiamat sampai atau hingga akan ditanya tentang umurnya dipakai atau dihabiskan untuk apa umurnya tentang ilmunya diamalkan apa tidak ya tentang ilmunya diamalkan apa tidak Kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana akan dibelanjakan harta itu. Nah, kalau harta ingat Pak dua. Dari mana didapatkan? Dari cara halal apa haram dan dibelanjakan kemana? Apa di jalan Allah? Apa jalan maksiat? Tentang jasadnya akan ditanya tentang jasadnya fima ablah ya apa dipakai untuk apa jasadnya dihabiskan untuk apa jasadnya ya untuk ketaatan apa untuk maksiat ini intinya akan ditanya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala inna Allah ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman atau ber, eh, apa, berbicara ya kepada hambanya pada hari kiamat, bertanya maksudnya kepada hambanya pada hari kiamat. "Bukankah aku telah memuliakan kalian?" Bukankah kamu telah memulia, bukankah aku telah memuliakan kamu? Bukankah aku telah menjadikan kamu seorang pemimpin? Bukankah aku telah menikahkan kamu? Bukankah aku telah menundukkan kuda, unta untukmu sebagai kendaraan? Dan bukankah aku telah apa namanya memberi keturunan kepadamu sehingga menjadi banyak keturunanmu? Fayaqul bala, kemudian mengakui tentu wahai Rabb Tentu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, e, "Afadhananta annaka mulaqiya?" Apakah kamu menyangka, apakah kamu menyangka kamu akan bertemu denganku pada hari ini? Fayaqulu apa fayaqulu la fayaqulu la saya tidak mengharap atau saya tidak menyangka akan bertemu dengan engkau. Ini perkataan orang kafir. Fayaqul fa inni ansaka kama nasaitani maka sungguhnya aku pada hari ini melupakan kamu sebagaimana kamu melupakan aku pada di, ketika di dunia. Jadi, pada hari itu Allah melupakan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya aku melupakan kamu pada hari ini. Intinya campakan dalam neraka sebagaimana kamu melupakan aku ketika di dunia. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam sebuah hadis lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awala ma yuhasibu bihi ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah qalu lahu sesungguhnya sesuatu ya, yang akan ya, pertanyaan yang pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba pada hari kiamat adalah begini bukankah aku telah mensehatkan tubuhmu jadi sehat tubuhnya bukankah aku telah memberi minum air yang dingin kepadamu ini kenikmatan maksudnya nikmat kesehatan nikmat minum nikmat makanan ini kan ditanya dalam hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah jadi intinya bahasanya berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam surat ini ya terdapat faedah yang agung dan surat ini termasuk surat yang sangat agung wa ajaluha yang sangat uh, kandungannya sangat besar dan banyak faedahnya faedahnya sangat besar dan juga surat ini sangat apa uh, apa namanya sangat tinggi eh, untuk uh, mauidhah untuk nasihat jadi kandungannya sangat bermanfaat untuk uh, nasihat dan tahzir sebagai peringatan sebagai nasihat sebagai peringatan intinya dan juga di dalam ayat ini terga, terkandung yaitu targhib motivasi untuk mencari akhirat untuk senantiasa kita itu apa namanya memikirkan akhirat beramal untuk akhirat wa tazhidan yaitu zuhud kepada dunia ya zuhud tidak terlalu serakah kepada dunia tidak terlalu mementingkan dunia jadi intinya tentang surat tersebut ya jadi di dalamnya terdapat faedah yang sangat besar maka siapa saja yang merenunginya, mentadaburinya maka akan mengambil faedah yang cukup besar dalam surat ini kemudian berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam surat ini dalam tafsirnya beliau mengatakan e, terdapat faedah-faedah yang yang apa yang diambil ya yang diambil dalam surat ini banyak faedahnya di antaranya ya faedah yang pertama dalam surat ini yaitu tahzir peringatan bagi siapa yang senantiasa mengumpul-ngumpul harta dan memperbanyak harta disertai dengan tidak disyukuri maksudnya dia mengumpulkan harta memperbanyak harta tetapi tidak disyukuri begitu tidak disyukuri harta tersebut meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya men, men, apa meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya padahal tujuan daripada manusia diciptakan adalah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya jadi ini Jadi dalam surat ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta memperbanyak harta dengan tidak disyukuri harta itu begitu dan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya padahal yang tu, apa tujuan dia ya diciptakan untuk itu untuk apa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya e, di antara bentuk syukur adalah ya dikeluarkan zakatnya dikeluarkan sodakohnya infaknya kemudian membantu orang ya, fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya atau membantu orang untuk apa namanya memperingan beban hidupnya ya barang siapa yang apa namanya barang siapa yang memperingan beban hidup seorang maka Allah akan ringankan pada hari kiamat ya barang siapa yang mengangkat kesulitan seorang saudara apa saudaranya di dunia maka Allah akan angkat kesulitan pada hari kiamat ya yang kedua menetapkan tentang adanya azab kubur jadi yang kedua ya, dalam surat ini menetapkan tentang adanya azab kubur dan dikuatkan dengan lafad hatta zurtumul maqabir maka dikuatkan dengan lafadnya sampai kalian menziarahi kubur ini berarti adanya alam barzah dan adanya siksa dalam kubur dan adanya nikmat dalam kubur ini akidah ahlu sunnah wal jamaah sedangkan siah apa sedangkan uh, akidah jahmiyah akidah mu'tazilah mengingkari adanya azab kubur ya mengingkari adanya azab kubur ahlu sunnah meyakini adanya dengan ayat ini hatta zurtumul makhobir berarti di alam kubur ada kehidupan uh, kemudian yang ketiga adalah takrir mengakui ya akidah ya keyakinan tentang hari kebangkitan dan terjadinya kebangkitan itu akan disusul dengan hari pembalasan ya, sudah dibangkit akan dibalas dan apa kejadian atau tentang tentang adanya hari pembalasan itu betul-betul akan ada tidak ada keraguan ya ba'dal hisab kemudian adanya hisab juga ya adanya alam kebangkitan, adanya ke, uh, pembalasan, adanya hisab itu adalah betul-betul akan terjadi, tidak ada keraguan. Di mana nanti ketika dihisab juga disuruh untuk berbicara, kemudian disuruh untuk menjawab pertanyaan. Tadi contohnya kan, bukankah aku telah apa namanya? Uh, memuliakan kamu, telah menjadikan pemimpin, maka kan bala ada jawaban. Allah bertanya, kemudian kita menjawabnya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban pada hari kiamat. Kemudian yang keempat uh, apa faedah yang kita ambil dari uh, surat yang mulia ini yaitu bahasanya uh, setiap hamba itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya ketika di dunia. Fa in kana syakiran, maka apabila dia bersyukur dengan nikmat itu, maka dia orang faizun. Dia orang yang beruntung wa in kana kafiran dan apabila dia menjadi orang yang kufur nikmah kufur nikmah ini kufur duna kufrin Pak ya bukan kufur yang keluar dari milah jadi orang yang mengingkari nikmat juga kufur tapi kufurnya kufur duna kufrin jadi fasik yang besar tapi dosa besar tapi tidak keluar daripada Islam mereka dikatakan kufur kufur duna kufrin seperti membunuh juga kufur ya dalam sebuah hadis kan Barang siapa yang eh, mencela orang beriman, mencela orang muslim, orang Islam, maka itu adalah kefasikan. Wa qatluhu kufrun dan membunuhnya adalah kekufuran. Kufur duna kufrin yaitu kufur yang kecil. Ya, tapi fasik besar, dosa besar. Di barang siapa di sini barang siapa yang dia kafir kepada Allah, kufur kufur nikmah maksudnya, maka akan diazab dengan azab yang pedih wal yaudzubillah semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita yang dari yang demikian. Nah, inilah tentang uh, tafsiran surat At-Takatsur ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga sebagai amal soleh kita mendengarkannya adalah juga berpahala dan rahmat Allah turun di majelis-majelis ini bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita insyaallah mengambil faedah yang besar kandungan surat ini ya kita tadaburi, kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ditutup. Ya, Pak. ya Dan ketika itu suaminya itu sedang ke hmm, Iya. Ke belakang. Nah, iya, iya. Nah itu apakah boleh masuk ke rumah atau gimana? Iya. Makanya tadi dalam kisahnya tidak disebutkan uh, istrinya uh, langsung suruh masuk rumah, tapi itu ahlan wasahlan masih di depan kan? Kemana fulan? Kemana suamimu? Maka di sini beberapa saat terdiam jadi tidak ada riwayat, pasti kalau ada riwayat eh, apa Rasul dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar masuk ke rumah nggak ada, nggak diceritakan di sini. Jadi intinya ke, ketiganya belum masuk rumah, masih di depan nunggu. Nah ini adab. Ya, Rasul lebih mengetahuinya. Dan kenapa juga yang yang menerima istrinya langsung? Karena Rasul punya kekhususan hukum. Ya, kekhususan hukum eh, dengan yang lainnya. Istrinya sahabat boleh apa langsung menerimanya apa langsung dia ngobrol dengan Nabi maka ada sebuah riwayat Rasul pernah masuk dan langsung disisiri rambutnya oleh salah satu istri sahabat kata para ulama ini kekhususan hukum buat Nabi diantaranya tidak untuk yang lainnya yang kedua intinya dalam hadis ini tidak disebutkan Nabi masuk rumah tidak karena membawa Abu Bakar dan Umar juga nunggu berapa saat ketika nunggu datanglah suaminya ketika masih ngobrol ya eh, masih di sana masih depan rumah intinya maka datang suaminya maka begitu datang marhaban kan sungguh mulia makanya apa suatu kehormatan buat kami itu kedatangan tamu seperti kalian silakan masuk maka suruh masuk bersama-sama kemudian uh, dihidangkanlah makanan waktu istrinya untuk kayaknya uh, eh, ada dua pendapat mungkin ayat ini apa hadis ini berkenaan tentang sebelum turunnya hijab jadi harus mengetahui tentang bagaimana asbab nuzul surat ini ya tentang kisah bahwasanya Nabi juga pernah melihat Zainab kan sebelum jadi istrinya eh, ketika menjadi eh, istrinya siapa Zaid bin Zaid bin siapa Pak Zaid bin Harisah budaknya Nabi itu bukan Zaid bin uh, bukan Said bin Zaid uh, tapi eh, bukan Sabit apa Zaid bin Sabit tapi Zaid bin Harisah kan Zainab itu putra pamannya apa namanya uh, putra paman tuh sepupu ya sepupu akhirnya akhirnya di istri Nabi kan jadi Nabi pernah ke rumahnya kemudian melihat dia tapi tidak memakai uh, apa namanya hijab maksudnya tidak memakai hijab nikob eh, jadi belum turun hijab ada mengatakan demikian ketika bertemu dengan Zainab setelah turun hijab ya jelas akhirnya ya para istri Nabi memakai nikob ya memakai penutup kepala yang lainnya Allah alam bisawab ya iya pak ya sampai di sini ada yang tanya kan cukup ya Iya. Iya. Jadi apa eh, makanan yang sampai sebuah hadis yang sahih kan, makanan yang diberikan pada istri sampai-sampai makanan yang diletakkan di mulut istri itu adalah sedekah. Ya, itu sedekah ini kan eh, apa namanya akan dilihat nanti pahalanya pada hari kiamat jadi sodakoh yang paling yang paling besar pahalanya yaitu sodakoh yang diberikan kepada keluarga anak dan istri ya karena itu kewajiban dikatakan sodakoh kan sodakoh wajib maka sebuah hadis kan e, berinfak di jalan Allah bisa bila sodakoh berinfak kepada fakir miskin sodakoh berinfak kepada uh, istri dan anak-anak sodakoh maka yang paling besar pahalanya di, di antara sodakoh itu dalam sebuah hadis adalah berinfak kepada anak dan istrinya ternyata lebih besar itu kenapa karena kewajiban kewajiban ya kalau kepada jihad fisabilillah itu mustahab fakir miskin itu juga mustahab dan harta waris yang ditinggalkan kemudian akhirnya dibagi dengan adil dan uh, keluarganya dalam keadaan uh, mampu tidak meminta-minta maka itu kebaikan bagi dia ya hanya tinggalkan kebaikan bagi keluarga tapi kalau dia meninggalkan keluarga dalam keadaan sengsara padahal punya harta kemudian dia wasiatkan diinfakan diwakafkan kemudian keluarganya terlantar ini menzolimi maka Rasul melarang kalau kita pingin berwasiat untuk harta kita diwakafkan disedekahkan tidak lebih sepertiga harta Kenapa? Karena lebih baik kita meninggalkan keturunan kita, istri kita, anak kita dalam keadaan mampu, tidak meminta-minta itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan uh, sengsara dan meminta-minta pada orang lain. Menjadi beban kita pada hari kiamat kezaliman ya kepada keluarga kita.